alihi wasallam Idza shallatil mar'atu khamsaha Apabila seorang wanita salat lima waktu wa shamat syahraha dan berpuasa di bulannya yakni bulan Ramadan wa ata'at ba'laha dan dia menaati ba'laha. Ba'al itu zauj, suaminya. Dia taat kepada suaminya. Wa hafizat farjaha dan dia memelihara kemaluannya. Nah, ini tidak berzina. Maka balasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalatil jannata maka dia masuk ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'at. Dari min ayyi dari yang mana saja abwabil jannah dari pintu-pintu surga as yang delapan di pintu surga delapan syaat yang dia kehendaki. Yakni dia masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Mau lewat pintu yang pertama atau kedua atau ketiga. Terserah dia. Subhanallah. Lihat ini ikhwan. Sebenarnya wanita itu sangat mudah sekali masuk surga. Tapi subhanallah. Kenapa kok paling banyak masuk neraka? Hmm? Kenapa paling banyak masuk neraka? Uraitu nara faraitu aktsara ahliha nisa kata Rasulullah SAW. Aku diperkenan neraka, saya melihat paling banyak penduduknya perempuan. Nah, salah seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka paling banyak masuk ke dalam neraka?" Hmm. Yakfurnal ashir wa yakfurna al ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at fika syai'an qalat ma ra'aitu fika khairan qattu. Nah, ini sifat wanita. Karena mereka suka mengingkari kebaikan. Ya. Dan mereka suka mengingkari suami-suami mereka. Senangnya tengkar sama suami. Membantah suami kalau dia melihat apa? Kalau kamu berbuat baik kepada wanita itu sepanjang tahun. Lalu dia melihat satu kesalahan ada sama kamu. Jadi sepanjang tahun kita berbuat baik, lalu dia melihat satu kesalahan. Kita satu kali berbuat salah. Apa kata dia? Wallahi ma ra'aitu fika khairan qat. Demi Allah saya tidak pernah melihat padamu kebaikan sedikit pun. Hah? Kata pepatah apa? nilai setitik Hah? Apa? Rusak susu sebelanga. Hmm. Iya, apa itu maknanya itu? Hmm. Satu kesalahan dianggap, oh sudah besar sekali. Padahal kita sepanjang tahun berbuat baik pada dia. Kita hormati dia, kita layani dia. Satu kali kita berbuat salah, nah, sudah. Hmm? Tidak ada kebaikan pada kamu. La khaira fika. Nah ini. Ya. Menyebabkan banyaknya masuk neraka. Nah. Padahal kalau di dalam hadis kita melihat orang seorang wanita yang sholat lima waktu saja. Lalu kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Yakni melakukan kewajiban-kewajiban. Nah. Ya. Kemudian setelah itu taat kepada suami. Dan memelihara kemaluannya. Sudah, cukup itu. Nah, subhanallah. Mendapat jaminan masuk ke dalam surga. Dari delapan pintu manapun yang dia kehendaki. Diberikan pilihan. Ya. Rawahu ibn Hibban wa ibn Abi Hatim. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Ibn Abi Hatim wa sahahahu Syaikhun al-Wadi'i disahkan oleh Syekh Muqbil wa jaa min hadithi Abdurrahman ibn Auf inda Ahmad ya dan datang pula dari hadis Abdurrahman bin Auf riwayat Imam Ahmad jadi ada dua sahabatnya ini tapi pada riwayat Abdurrahman bin Auf ada berbeda sedikit lafaznya nah jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah riwayat Ibn Hibban Ibn Abu, ha Ibn Abi Hatim dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abdurrahman bin Auf wallahu alam bisawab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yaqulullah ta'ala telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Ini apa namanya akhi? Hadis apa namanya? Allah Ta'ala Firman Allah Subhanahu wa taala Ma Ma di sini manafiyah Tidaklah li abdil mukmini bagi hambaku yang mukmin tidaklah li abdi bagi hambaku al mukmini yang mukmin indi bagiku ya atau di sisiku jazaun balasan yakni tidaklah bagi hambaku yang mukmin di sisiku mendapatkan balasan idza apabila Jika apabila qababtu apabila aku mengambil merenggut ya apabila aku mengambil merenggut qababtu sofiyahu sofiyahu yakni habibahu yang dicintainya Ya. Jadi tidaklah bagi hambaku yang mukmin di sisiku mendapatkan balasan jika aku mengambil apa yang dia cintai. Hmm. Min ahli dunia dari penduduk di dunia ini. Dari apa-apa yang ada di dunia. Jadi kalau ada yang disenangi oleh seorang hamba dan dicintai oleh seorang hamba hilang darinya. Ya. Dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya seorang anak yang sangat dia cintai meninggal. Dia punya seorang istri yang sangat dia cintai meninggal. Dia memiliki harta yang sangat dia senangi dan sangat dia cintai hilang darinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Apa saja yang dia cintai? hilang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tsummahtasabahu. tasabahu kemudian ihtasabahu kemudian dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya illal jannah kecuali balasannya itu adalah surga ini Allah menyatakan tidaklah bagi hambaku yang mukmin di sisiku mendapatkan balasan jika aku mengambil apa yang dia cintai dari apa-apa yang dia miliki di dunia ini kemudian dia ketika hilang ketika diambil oleh Allah apa yang dia cintai itu dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak mendapatkan balasan kecuali syurga. hanya itu yang Allah Subhanahu wa taala ya, membalasnya sini menunjukkan keutamaan ya bahwa di balik kesengsaraan di balik musibah ada kenikmatan ya. kata orang sengsara membawa nikmat jadi sengsara dari satu sisi dia mendapatkan musibah tapi di sisi yang lain dia mendapatkan dan merasakan satu kenikmatan tersendiri seorang kehilangan anak ya kehilangan anak tiga kah, ataukah dua, ataukah satu. Apabila dia kehilangan anak tersebut dan dia mampu bersabar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah surga. Rawahul Bukhari hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari. Ini dihafal ya, kawan. Anhu berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah Ta'ala telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Allah taala berfirman, "Idza btalaitu 'abdi" Jika aku memberikan cobaan kepada hambaku. Memberikan musibah kepada hambaku. Bihabibataihi. Dengan kedua yang dicintainya. Dua kecintaannya. Yang dimaksud di sini habibatai yaitu kedua matanya. Apabila Allah memberikan cobaan kepada seorang manusia, seorang muslim, di mana kedua matanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan buta hidup di muka bumi. Fasabara lalu dia bersabar. Dengan ini mengharapkan keridhaan Allah. Awwatuhu minhum jannata. Maka aku akan menggantikan dari sebab diambilnya kedua mata tersebut diganti dengan surga Subhanallah. Bawahul Bukhari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini kita melihat demikian besarnya hikmah dari cobaan. Di saat mereka bersabar, apa yang menimpa mereka itu akan menjadi kenikmatan. Di saat mereka bersabar, yang sengsara menjadi kebahagiaan. Yang susah menjadi kenikmatan. Ini apabila seorang mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kadang seorang ketika mereka diberikan kenikmatan, diberikan kedua mata subhanallah dengan kedua mata kita bisa melihat dunia dan alam sekitarnya, kita bisa melihat keindahan. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak memanfaatkan kedua mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melihat kecuali yang diharamkan. Mereka tidak memanfaatkan matanya kecuali dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah orang-orang yang telah dibutakan matanya oleh Allah lalu mereka bersabar dan menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menjanjikan bahwa mereka akan mendapatkan mendapatkan surga. Ada yang hafal hadis kemarin? Istighfar. Yang kemarin, yang hadis ke-16. Siapa yang hafal? Hah? Tidak ada yang hafal? Hafal enggak? Surah Hah? Plus. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hubbiba dijadikan kecintaan hubbiba pakai tasdid dijadikan kecintaan ilayya kepadaku telah dijadikan kecintaan kepadaku minat dunia dari dunia ini an-nisa ya wanita-wanita jamak yakni istri-istri nah lah jadikan kecintaan kepada Rasulullah ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam cinta kepada istri-istrinya. Jadi di sini penyebutannya jamak. Ya. Penyebutannya jamak. Yang nah, kemudian para ulama mereka mengambil berupa dalil isyarah dari hadis ini ya bahwa Rasulullah SAW tidak hanya cinta kepada satu tapi lebih dari satu wanita dan para ulama menyebutkan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan kecintaan beliau pada para wanita, pada istri-istrinya. Karena para orientalis mereka selalu menisbahkan yang jelek kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah ini ya syahwatnya tinggi, waliyadzubillah. Ya, Rasulullah demikian dan demikian menisbahkan yang negatif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Mengucapkan ungkapan-ungkapan yang jelek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini semua pemberian dari Allah. Hubbiba telah dijadikan kecintaan padaku. Siapa yang menjadikan kecintaan kalau bukan Allah? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecintaan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu kata Anas bin Malik radhiyallahu taala ketika beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu malam karena yati jami'an nisa'i adalah beliau mendatangi seluruh istrinya di satu malam. Ya. Istri pertama, kedua, ketiga sampai sembilan didatangi semuanya. Nah, pada malam itu. Lalu kemudian kata Anas bin Malik, "Kunna natahaddatsu anna Nabi SAW u'tiya quwata thalathina rajulan. Kami dahulu berbicara bahwa Nabi SAW diberikan 30 kali lipat dari kekuatan uh, manusia biasa. Ya. 30 kali lipat, subhanallah. Jadi ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepada para wanita? Para ulama mengatakan ini dalam rangka untuk semakin menambah dan meninggikan derajatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semakin memberatkan cobaan yang ada pada beliau karena para nabi mereka semakin berat cobaannya. Semakin tinggi tingkatan keimanan seorang semakin berat pula cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang keimanannya paling tinggi, maka cobaan itu bertubi-tubi datang kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau sudah mendapatkan berbagai macam teror di dalam berdakwah beliau tetap bersabar jadi beliau mendapatkan ujian luar dan ujian dalam ujian luar menghadapi masyarakat menghadapi orang-orang yang memusuhi dakwah Islam sedangkan dari dalam ya cobaan dari dalam yaitu dari keluarga beliau ya dari keluarga beliau ya fitnah dari istri-istri beliau harus mengatur dan memberikan uh, pelajaran kepada istri-istrinya. Nah, dan ini adalah merupakan ujian yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Watib dan juga dijadikan kecintaan kepadaku dari dunia ini adalah wangi-wangian. Ya, parfum harum. Waju'ilat qurratu aining dan telah dijadikan penyejuk hatiku, penyejuk jiwaku fis solati, yaitu di dalam solat. Di sini menunjukkan bahwa solat itulah yang menyejukkan hati. Solat itulah yang menenangkan hati. Maka barang siapa yang melaksanakan solat, tapi hatinya tetap ragu, hatinya tidak tenang, maka kita pertanyakan solat kita. Ya, Apabila seorang sholat dengan wudhu yang benar, wudhu yang sempurna, lalu dia menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan keledatan dari sholat tersebut. Rawahu Nasa'i wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Nasa'i dan Al Baihaqi. Hadis yang ke-19 An Iyad bin Himarin dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu berkata Iyad ya Iyad begitu bin Himar radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inna Allah sesungguhnya Allah auha telah mewahyukan ilaiya kepadaku. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Wahyunya adalah antawadhu yaitu hendaklah kalian wahai kaum muslimin wahai sekalian manusia untuk bersikap tawadhu merendah diri ya tidak menyombongkan diri di hadapan orang lain waqfid janahaka bidzulli minar rahmah maka hendaklah engkau rendahkan sayapmu dengan merendahkan diri kepada yang lain ya Jangan dengan ilmu menjadikan kita sombong. Ini namanya bala, musibah, bencana buat kita. Jangan dengan menghafal Al-Quran kemudian kita merasa tinggi dari yang lain. Ini adalah merupakan kehinaan dan kegagalan dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wal Quranu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menyelamatkan kamu dan bisa pula mencelakakan kamu. Menjadi hujjah atas kamu untuk menggiring kamu ke dalam neraka. Maka ikhwan fiddin azakumullah. Seperti yang telah kita sebutkan dahulu bahwa ilmu ini berapa jengkal ya ikhwan? Hah? Ilmu ini tiga jengkal. Barang siapa yang masuk ke jengkal yang pertama apa? maka dia menyombongkan diri, merasa bahwa dia telah mempunyai sekian banyak ilmu. Kalau dia masuk ke jengkal yang kedua, ha? maka dia merendahkan dirinya. Kalau dia masuk ke jengkal yang ketiga, dia semakin yakin bahwa dia tidak punya ilmu. Ya. Tawadhu, bersikap merendah dirilah kalian. Hatta sehingga la yabghi ahadun ala ahad sehingga tidaklah ya, bersifat bagi bersifat menentang ataukah sombong seorang pun terhadap yang lain wala yafkharu ahadun ala ahad dan tidak pula ha, yakni berbangga diri seorang terhadap yang lainnya ya jangan kita berbangga diri ya lalu kemudian kita merendahkan yang lain itu adalah merupakan sifat kesombongan ha al kibru batarul haq wa ghamtun nas dan sifat sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan dan menghinakan manusia rawahu muslim hadis ini diriwayatkan oleh al imamu muslim Baik. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Dia berkata قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairul majalisi ausa'uha sebaik-baik majelis adalah yang paling lapang ya ausa'uha yang paling lapang nah dan disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir bahwa yang dimaksud dengan paling lapang dalam majelis tersebut Tergantung dari masing-masing majelis dan tergantung perbedaan keadaan mereka. Orang yang besar tidak seperti orang yang kecil tentunya, ya. Berbeda keadaan-keadaan mereka, bentuk-bentuk tubuh mereka. Dan juga berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ya. Berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain, berbeda antara satu negara dengan negara yang lain Ya, berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Terkadang dari kelapangan majelis tersebut berbeda antara musim panas dengan musim dingin. Ya. Nah, kalau musim dingin mungkin ya, mereka lebih senang apabila ya agak merapat begitu. Tapi tetap mereka dalam keadaan lapang. Tapi kalau panas merapat, wah. Ya. Mungkin seorang dalam keadaan kerepotan begitu. Sehingga beliau mengatakan yang jelas seorang dalam keadaan lapang yang memberikan kelapangan pada mereka untuk menulis, ya. Demikian pula untuk apa? berdiri, kemudian tatkala mereka hendak duduk, ya. Atau tatkala mereka hendak menghormati yang lainnya. Nah, khairul majalis ausauha. Sebaik-baik majelis adalah yang paling lapang yang tidak mengganggu yang lainnya dan tidak memberikan idza, ya, tidak memberikan gangguan kepada kepada yang pada yang lain. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullahu taala. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Terkadang di kalangan para ulama salaf karena saking banyaknya orang mereka menuntut ilmu hadis ya terkadang sampai tempat itu penuh dengan sesak ya. Nah, kalau sekarang ya itu kesesakan suatu tempat disebabkan karena apa? Adanya konser misalnya, iya kan? Adanya konser maka orang pada bersusah Padahal bayar itu satu orang mungkin 20 ribu, ya mungkin lebih, mungkin kurang. Itu pun pada berse apa mereka berdesak-desakan. Hmm? Sampai mungkin diantara mereka ada yang sampai terinjak. Hina seorang terinjak karena ikut konser. Nah, kalau hina ter, apa, terinjak dalam tawaf, kalau terinjak dalam ibadah insya Allah Ta'ala. Ya, Ya. Di zaman para ulama salaf terkadang mereka bersaksikan. Nah, kita pernah baca dalam kitab Ulul Himmah itu disebutkan suatu majelis karena mereka khawatir tidak mendapatkan tempat ya maka mereka sudah duduk ya e, di majelis tersebut me, sambil menunggu besoknya mereka akan e, memulai majelisnya subhanallah menempati majelis itu sambil menunggu besok mereka akan mulai bermajelis Nah, sampai di antara mereka apa? Ada yang pakai pampers. Nah, di antara para muhadithin ada yang pakai pampers. Jadi, nah, <laughs> kalau mau buang air kecil ya sudah di situ aja sudah. Nah, kenapa? Khawatir majelisnya diambil orang. Khawatir majelisnya diambil orang. Kalau kita baca ceritanya banyak yang lucu-lucu. Ya, ada sampai orang tua ketindis. Ya, karena apa? Saking sesaknya. Ada orang tua yang tertipu ketika dia bangkit meninggal majelis diisi sama yang lain. Subhanallah. Itu karena sesaknya majelis. Sehingga terkadang seorang muhadid ya karena tidak ada mikrofon pada waktu itu. Kalau sekarang masya Allah seorang sekali mengucapkan sudah sampai kemanapun. Ya kita mengucapkan ini mungkin sampai ke kilo satu ya. Sampai kita mengucapkan sampai ke tempat yang paling jauh pun. Nah, terkadang seorang mengucapkan di uh, Saudi ya, sudah sampai kemana-mana seluruh dunia. Tapi kalau dahulu terbatas ucapan seorang muhaddis. Sehingga butuh apa? Butuh orang-orang yang menyampaikan jahwariyus saud yang mereka ini orang-orang yang suaranya besar ya mereka duduk di tengah majelis untuk menyampaikan pada orang di belakang kemudian ada lagi yang di belakang menyampaikan pada orang yang di belakang yang menunjukkan bahwa majelis pada waktu itu dalam keadaan betul-betul sesak karena berlomba-lombanya mereka untuk mendengarkan hadis-hadis yang dibacakan oleh para muhaddisin muhaddithin. Wallahu a'lam bishawab. Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه قال الله عليه وعلى آله وسلم telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam halakal mutanatti'un binasa orang-orang yang tanattu' tanattu' yakni takalluf dalam segala sesuatu termasuk diantaranya orang yang ya termasuk dari kata-kata mutanatti' yaitu orang-orang yang takalluf dalam bertafassuh fil lisan ya berfasih-fasih ya dia dengan takalluf ingin memfasihkan perkataan dia nah ya dalam rangka untuk berbangga-bangga diri. Ini juga termasuk di antara al mutanabtiun Ya, dan juga orang-orang yang gulu. Masuk di antara mereka al mutanabtiun ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengucapkan tiga kali kurang di sini qalaha thalathan ya halakal mutanatti'una qalaha thalathan beliau mengucapkan sebanyak tiga kali rawahu muslim ila huna ya ikhwan an abi hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Idza mata jika meninggal Ibnu Adam anak Adam ya, ini manusia ya Idza mata ibnu Adam jika meninggal anak cucu Adam ya, ini manusia in qata'a amaluhu maka terputuslah amalannya terputus amalannya illa kecuali min thalathin dari tiga hal yang tidak terputus. Ketiga hal ini akan terus menerus dia akan mendapatkan pahalanya walaupun jasadnya telah dikuburkan. Walaupun dia telah meninggalkan dunia menuju ke alam barzakh tapi amalannya akan terus menerus dia dapatkan dalam tiga hal ini. Yang pertama sodakotin jariah. Sedekah yang terus mengalir sedekah jariah, membangun masjid. Maka selama masjid itu dimanfaatkan, maka yang meninggal akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membangun madrasah. Maka selama madrasah itu dimanfaatkan maka terus dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Au ilmin yuntafa'u bih ataukah ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka selama ilmu itu berasal dari dia dan orang-orang di belakangnya memanfaatkan ilmu yang ada pada dia yang telah diajarkan itu, maka dia akan terus mendapatkan pahala walaupun dia telah meninggal. Subhanallah. Lihat ini berapa banyak ilmu eh, dan berapa banyak pahala yang dimiliki para sahabat Abu Hurairah. Berapa banyak pahala yang beliau dapatkan. Dari dahulu ah, di saat beliau meninggal nama-nama beliau terus disebut Abu Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah sampai sekarang. Ya. Dan pada satu waktu berapa ya dari para tulabul ilm yang mereka mengamalkan ilmu yang berasal dari hadis Abu Hurairah. Subhanallah. Nah, demikian besar. Walaupun beliau meninggal, beliau akan terus menempatkan pahala-pahala dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Ah, maka di sini menunjukkan ya kawan bahwa orang yang memberikan ilmu kepada yang lain lalu kemudian orang tersebut mengamalkan ini jauh lebih bermanfaat daripada orang yang menghasilkan dunia dan segala isinya. Nah, orang-orang mereka sibukkan dirinya dengan harta, mencari harta. Apa gunanya harta? Dalam keadaan dia tidak mempunyai ilmu ataukah dia tidak mempunyai Eh, sesuatu yang akan terus-menerus dia mendapatkan pahala di saat dia meninggal. Nah, maka ikhwan fiddin azakumullah ini sangat penting sekali. Di saat dia meninggal, dia masih mempunyai ha, tabungan yang akan terus bertambah. Bertambah untuk dia manfaatkan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Awaladin salihin yad'ulahu ataukah anak yang soleh yang mendoakan kebaikan bagi dia anak yang senantiasa mendoakan kebaikan. Nah, ini juga anjuran bagi kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Nah, jangan membatasi dua anak. Jangan-jangan dua anak yang kita lahirkan itu be, dua-duanya becet, Nah, yang satu jadi preman, yang satunya jadi nggak karuan. Nah, tidak pernah mendoakan kebaikan pada orang tuanya. Yang mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kalau mereka tidak menahan nah, di saat mereka tidak menahan kelahiran, di saat mereka terus-menerus mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang yang soleh. Mungkin anak-anak yang berikutnya akan memberikan manfaat ya kepada kedua orang tuanya. Maka anak adalah merupakan suatu rezeki ya dan suatu simpanan pahala yang akan didapatkan oleh orang tuanya apabila anak tersebut menjadi anak yang soleh berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian berbuat baik pada kedua orang tuanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. bi bisayfaihima. Apabila bertemu dua orang muslim dengan kedua pedangnya, yakni ah, kedua-duanya berkelahi. Bukan yang dimaksudkan di sini karena membawa pedang bukan yang penting berkelahi gitu loh ya dengan bawa apa saja jangan sampai difahami oh ini syaratnya bawa pedang ya falqatilu tilu wal maqtulu finnar sehingga yang membunuh dan yang terbunuh dalam neraka ya kalau tidak bawa pedang tidak termasuk dalam hadis ini kalau bawa apa itu celurit kalau tidak termasuk sama ya nah kalau celuritnya Madura ataukah apa itu badiknya Makassar ha? ataukah rencongnya apa kalau rencongnya Aceh nah dan yang lainnya hmm? dan M16-nya Ambon <laughs> sama saja kalau antara muslim dengan muslim kelahi ya maka yang membunuh dan yang terbunuh itu di dalam neraka Kehilalahu, Lalu kemudian ditanya. Ya Yani uh, seorang sahabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadal qatil." Kalau ini yang membunuh, ya memang bisa difahami bahwa yang membunuh masuk neraka, membunuh seorang muslim. Fama balul maktul, tapi kenapa yang terbunuh pun dimasukkan ke dalam neraka? Ya, dia tidak membunuh kok, dia yang terbunuh. Iya kan? Tapi kok dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa demikian? <clears throat> nah, qala maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sesungguhnya orang itu yakni orang yang dibunuh itu, kenapa dia masuk ke dalam neraka? Karena harison. Karena dia ini sangat bersemangat. Ya. Dia bersemangat ala qatli sahibih untuk membunuh temannya. Jadi dia punya keinginan keras untuk membunuh temannya cuman tidak kesampaian sehingga dia yang terbunuh terlebih dahulu sebelum dia membunuh. Sehingga apa? Dimasukkan pula ke dalam neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini ya kawan menunjukkan bahwa al-azmul musammam ya tekad yang kuat itu sudah termasuk amalan, dicatat sebagai dosa. Kalau dia punya tekad yang kuat untuk e, melakukan suatu perbuatan dosa. Kalau dia punya tekad yang kuat untuk mengamalkan suatu amalan kebaikan, dia tidak mampu mengamalkannya, maka dicatat pula itu sebagai suatu amalan kebaikan. Seakan-akan dia telah melakukannya. Ya. Maka apabila ada seorang yang dia ingin berzina misalnya. Dia mencari sebab-sebab itu, dia sudah berusaha. Nah, dia mengambil kendaraan, ya. Dia naik motor menuju ke tempat perzinaan. Nah, kemudian qadar Allah dia tidak sempat melakukan perbuatan maksiat itu. Ya, sampai di tengah jalan ditahan polisi. Nah, ternyata tidak punya SIM, ya. Nah, dan tidak punya STNK maka ditahan, tidak bisa berangkat. Dalam keadaan dia punya keinginan yang kuat, maka dalam hal ini dia mendapatkan dosa ya disebabkan karena dia mempunyai keinginan yang kuat tersebut. Al-azmul musammam. Ya, pun yang tidak tercatat itu apa? ham ya. Baru sekedar uh, suatu yang terbetik di dalam hati, belum menjadi niat yang sungguh-sungguh Nah, kalau yang seperti ini belum dicatat sampai dia mengamalkan. Belum dicatat sampai dia mengamalkan. Tapi kalau dia sudah ber, mempunyai tekad yang kuat, al-hirs, ah, ala iqa'il fi'il, dia mempunyai apa e, keinginan keras untuk melakukan perbuatan itu, maka dalam hal ini dia telah dicatat sebagai suatu perbuatan dosa walaupun dia tidak melakukannya disebabkan karena ada yang mencegah. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai di sini, ikhwan. 24 An Abi Darda radhiyallahu anhu عنه dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inna akhwafa Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan Ma akhafu ala ummati di antara apa yang aku khawatirkan terhadap umatku ini di antara yang paling aku khawatirkan. Jadi di sana banyak yang dikhawatirkan Rasulullah, tapi yang paling dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al al mudillin. Imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Ya. Bahaya yang seperti ini. Mereka yang diangkat sebagai imam pemimpin. Apakah pemimpin dalam lingkup ruang kecil ataukah lingkup ruang yang lebih luas? Tokoh masyarakat ya, ataukah pemimpin yang lebih tinggi? Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kalau pemimpin tersebut menyesatkan ummah. Ini yang sangat berbahaya. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tabrani. Waja'a indal Baihaqi wa Tabrani dan juga diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dan Tabrani dari hadis Imran ibn Husain. Ya. Kalau antum menghafal cukup dari sahabat Abu Darda riwayat Ahmad dan At-Tabrani, ya. Tapi kalau mau ditambah bahwa diriwayatkan dari dua sahabat Abu Darda dan Imran ibn Husain Adapun Abu Darda diriwayatkan Ahmad dan At-Tabrani sedangkan Imran bin Husain diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Allahu anha qalat Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata Qala Rasulullah Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Abghadur rijali bahwa laki-laki yang paling dibenci paling dimurkai ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala Penyebutan laki-laki di sini bukan menunjukkan bahwa yang hanya dibenci kalau seperti ini hanya laki-laki. Tapi juga termasuk perempuan, ya. Sebab kalau disebutkan laki-laki maka juga termasuk di dalamnya wanita. Sebagaimana kalau dalam beberapa nas disebutkan wanita termasuk pula di dalamnya laki-laki. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa ini khusus laki-laki atau khusus wanita. Nah, ini penting, camkan ini. Ya. Dan terkadang disebutkan dengan lafal laki-laki karena pada zaman Rasulullah SAW yang paling banyak yang melakukan adalah laki-laki. Dan disebutkan lafal wanita karena yang paling banyak di zaman Rasulullah yang melakukannya adalah para wanita. Seperti di dalam hadis ini bahwa yang paling dibenci dari laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seperti lafaz yang lain, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat para wanita-wanita yang bertato, wanita-wanita yang menghilangkan bulu di wajahnya, para wanita-wanita yang menjarang-jarangkan giginya dalam rangka kecantikan, yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini disebutkan dengan lafaz bentuknya itu bentuk wanita. Bukan berarti yang diharamkan adalah wanita saja. Ya, keliru kalau ada sebagian yang pernah Anda mendengar sebagian ustadz itu menyatakan bahwa nas ini khusus untuk wanita yang diharamkan bertato dan seterusnya hanya wanita. Laki-laki boleh saja. Nah, ini ya, perhatian bahwa pada asal hukumnya atas taswiyatu fil ahkam bainar rijal wan nisa. Sama hukumnya antara laki dan wanita selama tidak dalil yang mengkhususkan. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan diri dalam menyebutkan taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fa taba alaih innahu huwa innahu huwa al-ghafuru. Hakadha. Tawabu, at tawabu rahim. Nah, kenapa enggak disebutkan Hawa? Karena wanita mengikuti laki-laki. Dan ini kita banyak dapat banyak apa? Banyak mendapatkan dalam nas-nas yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, nas-nas yang disebutkan dan ditujukan pada laki-laki tapi juga secara umum untuk para wanita. Laki-laki yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala al-aladdu. Al-aladdu. Ya. Yaitu orang yang paling suka bertengkar. Syadidul khusumah. Paling suka bertengkar. Ya, pertengkaran dalam hal yang batil tentunya. Ladud. Hmm? Al-Khasim. Nah. Al-Khasim yakni sudah menjadi kebiasaan dia, kemahiran dia. Ya. Al-Khasim yaitu orang-orang yang Ya yakni kalau tidak bertengkar itu wah tidak senang rasanya rasanya kurang ser kehidupan ini tanpa ada pertengkaran lagi-lagi debat dengan batil untuk mempertahankan diri ya walaupun dia tahu dia berada di atas kebatilan tapi orangnya orang ngel-ngelan al-muhim debat Hah? ini orang yang ma yatakallamuna illa bil batil oleh karena itu para ulama menasihatkan dalam permasalahan munazarah al-mujadalah hati-hati tinggalkan munazarah tinggalkan mujadalah bighairi ilm berdebat dengan tanpa ilmu hanya dalam rangka untuk intisar di hawa nafs menolong hawa nafsu bukan untuk menampakkan yang hak menampakkan al-hak dan membatilkan yang batil kalau menampakkan hak boleh tidak mengapa yang demikian dan ini masyhur di kalangan para ulama kata Imam Syafi'i nadhiru al-qadariyah tabil il ya hendaklah kalian ajak berdialog itu orang-orang al-qadariyah tapi dengan ilmu kalau mau mereka menerima ilmu ini mereka akan membantah madhab mereka sendiri tapi kalau mereka membantah ilmu Al-Quran wa sunnah maka mereka akan menjadi kafir nah maka ikhwan fiddin azakumullah di dalam hadis ini celaan terhadap orang-orang biasakan dirinya berdebat dalam rangka untuk mempertahankan hawa nafsu. Akan tetapi kalau seorang itu berdialog dalam rangka untuk menampakkan kebenaran dan rujuk kepada kebenaran ya dan melemahkan kebatilan maka yang demikian ini tidak mengapa dan ini masyhur dari amalan para ulama as-salaf dan telah berbicara secara panjang lebar dalam permasalahan ini fadilat Muhammad bin Ibrahim uh, Ibrahim Ar-Ruhaili uh, hafizahullah taala dalam kitab beliau yang sangat berfaedah sekali dua jilid Mauqifu Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahli Bid'ati wal Ahwa wallahu alam bisawab mutab diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Umamah al-Bahili Masmu Abi Umamah ya sahlu Ah Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضل قوم tidaklah sesat satu kaum ba'da huda setelah mereka diberikan hidayah kemudian jadi sesat Tidaklah sesat suatu kaum hanya di situ manafiah. Tidaklah sesat suatu kaum setelah mereka diberikan petunjuk kanu alaih yang mereka dahulu berada di atas petunjuk kemudian menjadi sesat. Illa melainkan penyebabnya adalah utul jabala. Karena mereka diberikan jadal jagoan dalam hal berdebat. Dan yang dimaksud di sini dengan jagoan debat yaitu fanatisme. Untuk melariskan madhabnya yang yang jauh dari kebenaran dan akidah-akidah yang menyimpang untuk mempertahankan hawa nafsu alintisar ala nafsi wal hawa yang ini yang tercela yang menyebabkan seorang itu menyimpang karena perkara ini. Enam. Memberikan ilmu kepada yang lainnya di saat mereka belum memiliki ilmunya. Maka yang demikian ini tidak mengapa. Tapi dalam rangka untuk mempertahankan hawa, pertahankan madhabul fasid, maka yang demikian ini termasuk di dalam hadis ini. kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firmannya: nya laka illa jadala." Mereka tidaklah membantahmu kecuali itu hanya sekedar jadal. Hanya sekedar perdebatan untuk mempertahankan diri ya, untuk membela diri, bukan untuk membela kebenaran. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني أنه قال أري أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث ada tiga perkara man siapa kunna fihi ya siapa yang ketiga perkara itu ada padanya pada seorang itu ya kunna fihi kunna itu gabungan dari kana dengan hunna kunna fihi kunna kembali kepada salat Tiga perkara siapa yang tiga perkara itu ada padanya wajada bihinna maka dia akan merasakan dengan ketiga perkara tersebut halawatal iman kemanisan iman kenikmatan iman ayakunallahu wa rasuluhu yang pertama yaitu Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi paling dia cintai habba ilaih yang paling dia cintai mimma siwahuma dari yang selain keduanya dari selain Allah dan selain Rasulnya nah cinta kepada Allah dan Rasulnya merupakan cinta tertinggi mengalahkan seluruh dari kecintaan-kecintaan yang lain melebihi cinta kita kepada harta melebihi cinta kita kepada anak, istri orang tua dan makhluk yang manapun yang kedua wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa ayyuhibbal mar'ah yaitu dia mencintai seseorang la yuhibbuhu dia tidak mencintai orang itu illa lillahi kecuali karena Allah nah kecuali karena Allah kaif kecintaan karena Allah cinta karena takwanya dia karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala Nah. Ya. Nyatakan kecintaan itu karena Allah. Menjadikan walak wal baraknya itu karena Allah. Dia semakin cinta kepada seorang karena dia semakin taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia benci kepada seorang disebabkan karena dia bermaksiat dan berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan termasuk dari perkara yang disyariatkan seorang kalau cinta dinyatakan pada orang ini uhibbuka fillah. Ya, saya mencintai kamu karena Allah. Nah, dan dibalas ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu. Ya. Kalau pernah ada yang bertanya, gimana hukumnya seorang wanita mengatakan kepada seorang laki-laki, "Ana uhibbuka fillah." Ha? Ya akhi, ana uhibbuka fillah. Hmm. Ha? Atau lewat telepon. Nah, ini bahaya ini. Ha? Hati-hati. Hmm. Nah. Saya cinta kamu karena Allah katanya. Eh, itu perkataan yang dibangun di atas kedustaan. Hmm? Hah? Perkataannya baik. Walakin urida biha batil. Itu kalimat haqqin urida biha batil. Fitnah. Hmm? Bohong itu. Nah, cinta karena Allah. Nah, cinta fitnah itu. Hmm? Atau sebaliknya, Aki juga ngomong, oh ahabbakillahu alladhi ahbabtani lahu. Ah. Hati-hati ya ikhwan. Hmm? Haramun haram. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Ba'da id anqadahu Allahu minhu setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan darinya. Ya. Setelah dahulu dia bermaksiat, Allah berikan hidayah. Setelah dahulu dia kafir, Allah berikan petunjuk. Subhanallah, jangan lagi kita kembali seperti dulu. Hmm. Allah sudah memberikan pada kita jalan-jalan kemudahan untuk menuntut ilmu. Kita masih juga mau mencari pada apa yang lebih rendah daripada itu. Kama yakrahu ayyughdhafa finnar sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Dalam api. Muttafaqun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ini besok as-sighar wajib ini hukum.